Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah al-hadiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang mana kita sekarang masih berada pada pembahasan keutamaan-keutamaan segenap para sahabat. Jangan sampai kita seperti orang-orang Khawarij, jangan pula seperti orang-orang Nawasib Jangan pula seperti orang-orang rawafid rafidah. Nah, kita lihat qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik ya halaman yang ke-112 nah bawah itu qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala thumma man humul ladina nasharul islam bi jihadihim wa da'watihim fil masyariq wal magharib kemudian siapakah yang menyebarkan agama Islam dengan jihadnya mereka dan dakwahnya mereka mulai dari barat dan juga timur timur dan barat siapa kira-kira segenap para sahabat paham ya segenap para sahabat kemudian yang setelahnya dan setelahnya alaisuhum sahabat Rasulullah SAW bukankah mereka itu adalah segenap para sahabat Rasulullah SAW Manhumul humul ladina qama'ul murtaddin wal mu'tadin ba'da wafatir Rasul sallallahu siapakah yang mereka menghancurkan, memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi orang-orang yang bertindak kriminalitas kejahatan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, perhatikan situ ya, semuanya ada di situ, perhatikan. nah Alaisuhumul ladzina tsabbatallahu bihim hadzal din? Bukankah mereka adalah orang-orang yang Allah telah kokohkan di atas agama ini? Lamma arada ahlus syarr istighlal wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam Ketika orang-orang yang memiliki kejelekan mereka ingin nan barakallahu fikum nan istighlal, maksudnya ingin menyembunyikan atau ingin mengelabui tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aradu din. Dan apa barakallahu fikum ingin apa? membikin ragu. Ya, membikin manusia ragu terhadap agama ini wariddatan nasi dan juga murtadnya manusia wasarfahum anhu dan juga Nah, barakallahu fikum yang membuat apa? Berpaling darinya. Siapa itu semuanya? Nah, barakallahu fikum itu semuanya segenap para sahabat yang memerangi mereka, kemudian juga memberantas mereka, segenap para sahabat. Apa maksudnya ya? Segenap para para sahabat. Sabbatallahu hadzal din bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qiyadati afdalihim wa khairihim Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik ini. Sungguh Allah Taala mengokohkan agama ini dengan sahabat Rasulullah SAW, dengan pemimpin yang paling abdal di antara mereka dan pilihan yang paling baik di antara mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Belum tertulis kan? Sudah? Coba dilihat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Eh? Siapa namanya? Bukan Abu Bakar bin Abi Dawud lain lagi. Abu Bakar as Belum tertulis kan? Nah, nanti ditatap lagi kalau belum tertulis tatap lagi. Nah, apa? siapa namanya? Dengan tulisan sendiri lupa? Eh? Siapa namanya? Tulisannya apa tulisannya di situ? Abdullah bin <laughs> yang jelas ucapkannya, yang jelas. Abdullah bin Abi Kuhafah. Yang jelas itu, biar orang dengarnya enak. Paham ya? Abdullah bin Abi Kuhafah. Namanya Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Abi Kuhafah. Nah, Abu Kuhafah namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman itu nama daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mohon insyaallah ya. Nah, hadhihi ba'du fadailihim wa manaqibihim radhiyallahu anhum. Ini baru sebagian keutamaan mereka dan juga keistimewaan mereka radhiyallahu anhum wa taala senantiasa meridai mereka. Wasbabul ladzi ja'ala al-musannifin fil aqaid yadhkuruna hadhihi al-mas'alah dan sebab para pengarang kitab mereka menyebutkan di dalam masalah akidah masalah ini kenapa? Huwa ar-raddu al firaqi ad-dalah al-mu'adiyati lil Islam. Tujuannya ini. Kenapa para musannifin, para pengarang kitab mereka menyebutkan dalam kitab-kitab akidah masalah ini, masalah cinta terhadap segenap para sahabat? Sebabnya apa tujuannya? Membantah orang-orang atau kelompok-kelompok sesat yang mereka memusuhi agama Islam. Nanti akan disebutkan kelompok sesat itu dan Syiah Rafidhah, Khawarij, Nawasib, paham ya? Nanti akan disebutkan. Allati turidu an tat'ana fil Islam, yaitu yang mereka ingin menghina atau mengejek, mencaci maki agama Islam ini. Walam tajid tariqan aqraba min at-ta'n fis sahabah dan ternyata kelompok tersebut tidak menjumpai jalan yang lebih dekat merupakan apa? Dengan jalan mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat. Syiah Rafidah, kita lewati ya, menghina Abu Bakar, Umar, Utsman. Syiah Rafidah, Allahu musta'an. Li'annahum humul ladina hamalu hadzal din wa ballaghu lil ummah. Dikarenakan mereka segenap para sahabat, mereka lah yang membawa agama ini dan menyampaikan agama ini kepada umat. Benci Syiah Rafidah, terutama kepada ahli sunnati wal jamaah kalau antum membaca sejarahnya, bagaimana bencinya mereka dengan ahlu sunnati wal jamaah, ada kitab yang sangat tipis, bagus sekali. Kitabnya Lillahi Sumali Tarikh. Lillahi Sumali Tarikh. Itu kitabnya me mengupas tuntas mengenai apa? Kejahatan jeleknya syiar Rafidah. Yang mengarang adalah pemimpin mereka Tobat. Yang mengarang ini termasuk pembesar mereka tapi Tobat. Akhirnya mengarang kitab tadi itu. Sehingga dia tahu seluk-beluk dan juga tahu dalamannya bagaimana sampai dibongkar itu yang namanya Al-Khumaini. Bagaimana? Al-Khumaini berfatwa diperbolehkan seorang lelaki ketika kerja jauh dan tidak ada wanita di situ untuk menikahi laki-laki yang belum berjenggot. Kamu bayangkan itu? Aneh sekali. Jadi menikah dengan laki-laki boleh. Allah musta'an. Kemudian barakallahu fikum banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh banyak sekali. Nah, barakallahu fikum kalau mau lihat panjang lebarnya kita apa, -apa tadi? Lillahi summa litarikh lillahi thumma litarikh. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum pemikiran Syiah rafidah itu sangat busuk dan jelek sekali. Di Indonesia sudah ada pemikiran Syiah cuman mereka memiliki apa? kaidah yang dikenal dengan at-taqiyah, menyembunyikan aslinya. Nah ini berbahaya. Senyum-senyum kalau ketemunya apa? Ternyata dia Syiah rafidah. Hati-hati. Nah, mulai dari ritual salatnya, bagaimana di rumahnya. Biasanya sudah kami sebutkan kemarin ya, gambar ini dipajang kalau sudah terlalu ekstrim bikin musola sendiri di rumahnya. tanya. ya? Kemudian kalau sholat sujudnya nggak mau sujud ke lantai ini nggak mau. Dengan tanah yang mereka anggap tanah Karbala tadi itu. Allah musta'an. Kemudian takbirnya irsal. nggak gini lagi sudah. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ikhwani fillah azza wa jalla kita lihat di sini. Faida ta'anu fi sahabah wa humul wasitah bainana wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi din faqad ta'anu fi din Islam. Maka apabila mereka telah mencaci maki kepada segenap para sahabat, yang mana para sahabat adalah wasitah perantara antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan agama ini, sungguh mereka telah mencaci maki dan menghina agama Islam. Hati-hati. Mencaci maki agama Islam hukumnya adalah haram. Berbicara dalam agama tanpa ilmu haram hukumnya. Sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Nah barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmul Fatawa Beliau mengatakan wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Au na barakallahu fikum wala yu'in an yatakallam fid din bila ilmin. Au adkhala fid din ma laysa minhu. Gitu ya. Artinya apa? Syekhul Islam mengatakan tidak halal bagi seseorang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, enggak halal. Harus diiringi dengan ilmu, enggak sembarangan. Atau menolong orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, menolong saja enggak boleh Au adkhala fid din Atau masukkan dalam agama Islam perkara-perkara yang bukan bagian dari agama Islam. Hati-hati barakallahu fiikum. Naam. Wa annahu lam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasannya eh, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seakan-akan mereka mencaci maki dan menghina, menuduh bahwasanya agama ini tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladziina naqaluhu la yuhtajju bihim. Hadza qasduhum. Intinya mereka menuduh orang-orang yang menukilkan dari Rasulullah itu nggak bisa dijadikan hujah. Maksudnya bagaimana? Menuduh para sahabat itu nggak terpercaya, nggak sikoh mereka. Hada qasdhum ini tujuan mereka. Allah musta'an. Wal mu'adun sahabahum salasu tawaif. Ini perhatian baik-baik ini. Dan musuh-musuh atau yang memusuhi para sahabat tiga kelompok. Tiga kelompok. Pertama ar-Rafidhah. Kedua wal Khawarij. Ketiga wal Nasibah. Nah lakinna akhbathahum rafidah Tapi dari tiga kelompok ini, kelompok ar-rawafid, kelompok al-khawarij, kelompok an-nawasib, tiga-tiganya ini yang paling parah rafidah. Yang paling parah. Dinukilkan dalam sebuah kisah yang sangat bagus barakallahu fikum. Suatu ketika ada seorang imam, nah barakallahu fikum hidakumullah nah menanyai tentang na'am keberadaan di alam jin. Paham ya? Nah, mengenai siapakah? Maksudnya beliau ini ditanya, ditanya tentang bagaimana keadaan alam jin. Tentunya beda dengan alam dunia. Cuman di di kalangan jin sendiri yang paling akhbatnya, paling jeleknya pun jin itu. Jin padahal. Apalagi kalau manusia juga sama, itu yang paling akhbat. Lah kenapa kok dikatakan paling jelek? Karena lebih akfar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud wa Nasara. Kenapa bisa? Kalau orang Yahud terang-terangan kekufurannya, ya enggak? Orang Nasara terang-terangan tapi orang Syiah bagaimana? Muslim Syiah mengelabui. Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Itu yang membuat mereka lebih parah. Nah, yang pertama tadi apa? Rafidah. Rafidah ini asal usulnya munculnya dari apa? Dari orang Yahud. Siapa itu? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kelompok yang diikuti atau yang mengikuti Nah barakallahu fikum Abdullah bin Sabah al-Yahudi dikenal dengan Al-Ghaliyah Syiah yang dikenal dengan apa? Al-Ghaliyah, yang ekstrim, hulu, yang sampai mengatakan ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah, bayangkan. Sampai mengangkat derajatnya Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Akhirnya saat itu Ali bin Abi Thalib apa? Enggak terima. Nah, kemudian menyeru agar apa? Dinyalakan api. Bikin parit dinyalakan api di situ. Orang-orang yang tetap mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai ilah dibakar di situ. Nah, dibakar ya Walaupun hukum ini sebenarnya nam tidak tepat karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan laukun tu ana kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum niscaya tidak aku bakar tapi apa dibunuh dengan cara tanpa dibakar kenapa beliau hujahnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul dikarenakan Rasulullah mengatakan la yu'adzibun nar illa rabbun nar tidak boleh membunuh atau mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Sehingga istihadnya Ibn Abbas saat itu yang benar. Paham ya? Beliau mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia, tapi tidak dengan cara apa? dibakar. Mau misalnya ya. Intinya syahidnya di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat tidak setuju dengan apa perbuatan Abdullah bin Sab al-Yahudi ini. Ghulu, ekstrim. Yang berikutnya al-Khawarij. Ingat-ingat, al-Khawarij awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Ya kan? Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Nah, siapa pemimpinnya? Yang mulutnya lancang dia, berani-beraninya mengatakan, "Iqdal eh, ya Muhammad." Baik, ya Rasulullah dibilang Muhammad. Enggak ada sama sekali, enggak sopan. Paham ya? Seharusnya paling eh, paling enggak dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagus." Tapi, "Iqdal eh, ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adil kau Muhammad. Kamu belum berbuat adil. Nah, perhatian baik-baik ya. Akhirnya Rasulullah pun marah. Hingga memerah wajahnya. Akhirnya apa? Enggak sebutin kisahnya dulu, namanya nantinya terpikir dulu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya setelah itu, na'am, setelah itu Rasulullah apa? Memerah wajahnya. Nah, eh, seraya mengatakan, "Wa man ya'dil idalam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab di situ panas dia. Karena ada Cemburunya terhadap agama Islam. Cemburunya kalau Rasulullah disakitin, enggak terima dia. "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini, bayangkan. Dipenggal lehernya. Lah nanti pertanyaannya siapa orang ini? Siapa? Abu Sufyan? Mulai oh, lagi Abu Sufyan masuk Islam nanti. Ingat ya? <laughs> Siapa antum? Siapa pencetus Khawarij? Enggak usah noleh kanan noleh kanan kiri dari antum ada. <laughs> Ingat enggak? Apa? Abdullah bin tadi sudah sebutkan pencetus pemikiran Syiah Rafidhah. Ini Khawarij. Ingat antum? Ayusuf? Ah, enggak ingat sudah? Khair insyaallah. Anas. Dul Khuwaisirah. Terus? Maksudnya apa nisbahnya ada dua, Dzul Khuwaisir Al-Yamani, ada Dzul Khuwaisir At-Tamimi yang mana ini? At-Tamimi. Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Itu pencetus namanya Hurqus. Namanya siapa? Hurqus pakai ha ya. Ha, ra, qaf, wawu, sad. Bisa dilihat di dalam kitab apa? Al-Fusul fi Suratul Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir taala. Wan Nasibah, kelompok yang terakhir ini Nasibah ini ini Nasibah ini kelompoknya beda dengan Rafidhah. Napa ya? Karena apa? Karena nasibah ini nanti mereka apa? Mencaci maki segenap para sahabat karena perkara siasi, perkara politik. Paham ya? An-nawasib. Paham ya? Dan mereka Syiah Rafidah menuduh Ahlus Sunnah nawasib. Bayangkan itu. Malah mereka menuduh Ahlus Sunnah nawasib. Nah, kenapa? Karena apa? Karena Ahlus Sunnah tetap meyakini bahwasanya khilafah yang empat itu urus. Paham ya? Allah musta'an. Jadi nanti nah barakallahu fikum an-nawasib ini faktor yang membuat mereka mencaci maki para sahabat itu Bukan faktor karena apa? Nah, barakallahu fikum agama atau semisal, tapi karena siasi, karena politik. Allah musta'an. Nah, ini kalau ini enggak ada ya, istilahnya enggak ada pencetusnya cuman banyak pengikutnya gitu aja. Saat itu, nah barakallahu fikum masalah khilafahnya Ali bin Abi Thalib ya, ketika di akhir-akhir khilafah kemudian apa? sempat ribut dengan apa? Muawiyah bin Abi Sufyan nah masuk dalam situ Nawasib nanti. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum itu kesimpulannya setelah globalnya Adapun rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan satu persatu apa yang dibawa oleh pemikiran Khawarij dan apa yang dibawa oleh pemikiran Nawasib dan apa yang dibawa oleh pemikiran Ar-Rawafid. Nasallahu al afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.